min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sebelum ini terkait dengan pembahasan pentingnya masjid dalam kehidupan seorang muslim bahkan kehidupan bermasyarakat. Samun kita bahas kalau rumiin <coughs> pilih setiap manusia itu mereka punya cita-cita untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Nopo malih wong muslim. Tiang muslim. ada cita-cita, ada panjongko untuk dia mencapai kehidupan yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Nah tentu ini pun sebuah cita-cita, sebuah tujuan itu kedah dipun tempuh sebabipun. Kita ingin mendapatkan sesuatu mesti harus menempuh apa? Sebab. Tidak bisa kemudian kita ya berharap sesuatu kita tidak menempuh sebabnya. ini salah nih. Harus menempuh sebab. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan itulah sesungguhnya ya bagian dari tawakal kepada Allah. Seorang ingin menjadi orang yang alim, berilmu maksudnya pun, Dia harus menempuh sebab. Ingin menikah menuntut ilmu, belajar. Bertanya, mendengarkan, berusaha memahami tafakkur, tadabur, nyerat, nulis, ngapalaken, ngamalaken. Ini segala sesuatu yang harus ditempuh. Lah nek kula panjenengan sami kepingin dadi wong sing alim ya utawi ada ilmu ingkang kokoh lajeng mboten nempuh sebabipun, tidak menempuh sebabnya ya ini sesuatu yang tidak mungkin akan kita capai. Males-malesan teng griya teng omah nggih mboten semangat anggenipun ngrawuhi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Sholat Jumat, Jumatan beten, midangetaken, datangnya ketika imam sudah takbiratul ihram kan. Ini kapan pun apa? Sinau. Termasuk juga apa yang sedang kita bahas ini termasuk perkara penting yang menjadikan seseorang mulia dan termasuk perkara yang penting suatu umat itu akan menjadi umat yang mulia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ketika umat itu ya, memuliakan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang sangat penting. Samun kita sebat kalau rumiyin, ma'asyiral muslimin sedikit mengingat. Nabi Ali Shallallahu Wassalam meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah untuk membangun umat kan ngeten niku. Untuk membangun umat lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menempuh sebab agar manusia itu terentaskan dari masa jahiliyah. Jadi wong-wong sing mulio menjadi umat yang barokah. Coba kita lihat apa yang beliau lakukan. Nah, ini penting. Ternyata di antara perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam lan menikah termasuk faktor yang sangat penting dari keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatipun untuk memakmurkan apa masjid. Lan kita bahas kalau wingi memakmurkan masjid itu ada dua macam, ya. Apa saja? Yang satu memakmurkan maknawiyahnya. Yang kedua, lawan maknawi hissiyah. Terus makmurakan fisik pun, memakmurkan fisik, hissi, maksudnya pun bangun. masang pondasi sing kuat, masang pondasi sing bagus, ngeten niku. Damel kerangka-kerangka nih sing kuat, nggih mangke napa Eh, tembok pun gasing bagus niki bangun masjid dari sisi apa fisik fisikipun hisi bahkan kita lihat Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu lebih mengutamakan membangun masjid sebelum beliau membangun rumah beliau niki kan contoh toladan Rasul itu melakukan boten terus napa nggih melakukan begitu saja tanpa maksud itu boten Napa ingkang dipun lampai dening Rasul itu punya maksud, punya tujuan. Lan niku midarek dawuhipun sinten? Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saged mawon Rasulullah SAW bisa saja beliau sampai ke Madinah langsung dawuh para sahabat, "Ayo padha bangun omah. Buat rumah untuk saya." Niku langsung dados, ikhwan. Langsung dados. Mboten nenggo dangu, langsung jadi. Tetapi ternyata Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengutamakan untuk membangun masjid. Bangun masjid Kuba Rumien, yang nomor sepindah. Setelah masjid Kuba berdiri sudah dimakmurkan, Rasul masuk lagi ke kota Madinah. Beliau memerintahkan untuk membangun masjid Nabawi. Rasul piyambak, Rasul sendiri tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub al Ansori. Ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, kebetulan niku mboten. Niki berarti ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah juga ada nasihat untuk kita untuk lebih mencintai masjid daripada rumah kita sendiri. Untuk lebih mengutamakan masjid daripada rumah kita sendiri. Okay. Masjid itu ya, Baitullah dikatakan rumahnya apa? Allah, disandarkan kepada Allah. Bukan maknanya Allah bertempat tinggal di masjid itu betul. Tetapi dinisbatkan kepada Allah karena ini adalah ya, sesuatu yang sangat mulia. Baitullah, Ka'bah juga dikatakan Baitullah. Masjid-masjid juga dikatakan Baitullah. Dan nek griyane kula lanjenengan sami tidak bisa dikatakan Baitullah, nggih mboten? Nah, kalau itu rumahnya Zaid, baitu Zaidin. Rumahnya si Zaid. Kalau itu rumahnya Amr, baitu Amrin. Rumahnya si Amr. Kalau itu rumahnya Bakar, baitu Bakrin. Rumahnya si Bakr. Kan kata niku. Ya. Niki contoh saking Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau memakmurkan masjid tidak hanya dari sisi fisik, juga dari sisi nama maknawi. Es pun sepakat iki sing arep dibangun iku kan Ka'bah Baitullah. Ayo padha ngumpulake dudu dan juga sebab kemuliaan masyarakat. Mereka tidak mau mengeluarkan harta yang harta itu bukan dari sesuatu yang yang halal. Nah, akhirnya terkumpullah harta itu. Ditung-hitung mboten saged ngerampungaken apa Ka'bah, tidak bisa menyelesaikan Ka'bah. Maka Ka'bah yang terbangun ulang saat ini seperti saat ini. Terus Ka'bah nek dengan lihat di zaman sekarang ini kan bangunan Ka'bah wonten setengah lingkaran nggih gitu, Ada setengah lingkarannya. Itu yang dikatakan Hijr Ismail atau dikatakan Hatim, namanya Hatim. gih bang apa? Tembok rong meter kirang kirang langkuk kok rong meter nggih. Setinggi kita inilah kurang lebih ya hampir hampir lah. meteran. Iya. Niku asli ini pun, ya aslinya itu sesungguhnya itu naik ke atas sesungguhnya. Dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya termasuk ini. Hijri Ismail ini naik ke atas. Tetapi kenapa orang Quraisy tidak menaikkan ke atas? Karena tidak cukup dananya. Tidak cukup apa yang mereka keluarkan dari harta yang halal. Akhirnya hanya mereka beri apa? Batas. Mereka sudah memakmurkan dari sisi ini membangun. Tetapi itu tidak cukup. Makanya Allah mengatakan, Fal ya'budu bait. Kalau memang kalian ingin mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dunia akhirat, ya jangan hanya membangun dari sisi apa? fisiknya saja. Tetapi hendaknya kalian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fal ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Kita kembalikan kepada diri kita mari ma'asyiral muslimin. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ndatosaken kula panjenengan sami sebagai seorang muslim. Artosipun sampun ngucapaken kalimat napa? La ilaha illallah. Ingkang maknanya pun jelas. Maknanya jelas. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Jadi semua ibadah, semua aktivitas ibadah kita ini semestinya hanya untuk Allah. Termasuk aktivitas yang kita curahkan, kita lakukan untuk masjid. Pahalanya besar sekali. Dan saya, Kalau ada rumah bupati, rumah gubernur, dengan sukarela kita datang membersihkannya. Itu kita akan dipandang mulia. Ya. Wah, ini rakyat yang luar biasa. Ajudan bupati, ajudan mesti ngacung-ngake jempol. Padahal itu hanya rumah apa? manusia. Napa malih ingkang kita makmuraken niki dalemipun sinten? Allah Baitullah. Kita harus ingat ini rumahnya Allah rumah orang yang kita cintai saja kita kejar. Eh, contohnya nek badhe ngelamar nih kok. Wah, sini mesti golek alamat mertuane wis niki. Golek enak. Nah, jangan sampai salah, ini salah repot ya kan. Ya, nanti kalau sudah deal nah, kapan acara hitbah? Langsung hitbah. Niki pikirannya mah niku terus. Seperti itu sampai datang waktu akad nikah. Ojo ngasih salah ini Kan ngoten niku. Ya. Nah ini Baitullah. Niki kita cerita kita masing-masing saya punya mertua dan saya tahu rumahnya dan saya cinta rumah itu. Kata sih kaya niku kabeh kena betul. Gitu, Takon isi percuma jawabannya podo. <laughs> kan seperti itu nanti mengenal rumah itu dan seterusnya. Ya. Bahkan kita juga ingin mendapatkan pujian mertua, gitu, disaponi, diresi, piye carane lah. Ya. Apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala Baitullah. Nah, maka kita harus punya aktivitas-aktivitas untuk memakmurkan secara fisik dan juga secara maknawi lan engkang paling penting aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan apa? Lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ini pun Inti memakmurkan masjid adalah memakmurkan masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menyebutkan secara rinci aktivitas apa saja yang itu merupakan bagian dari memakmurkan apa? masjid secara secara maknawi. Ingat nomor setunggal ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah salawatul khams, salat gangsal waktal, Salat lima waktu. Salat lima waktu ini ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah sudah kita pernah sebutkan kemarin bagaimana Nabi tidak pernah absen di dalam salat di Masjid Nabawi. Tidak pernah. Absennya adalah karena sakit, benar sakit Mboten sakit tindak teng masjid. Atau karena safar. Safar jihad, fisabilillah, safar haji, safar umroh. Tapi ketika beliau dalam keadaan mukim, dalam keadaan sahih, selalu beliau ke masjid. Nah, baik siang atau malam. Apalagi ketika kita mengetahui pahalanya. Kemarin kita sudah membacakan hadis Bashiril masya'ina binuritami tami yaumal qiyamah. Bashiril masya'in. Berilah kabar gembira. Untuk siapa? Masya'in. Orang-orang yang yamsi, berjalan. Ilal masajid, ke masjid. Diberi kabar gembira apa? Mereka berjalan fil dulam di tengah kegelapan binuritam dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Diparingi cahaya. Disebutkan dalam riwayat ya, betapa butuhnya kita kepada cahaya. Contoh ini pun Contohnya nalikanipun menungso kon podong melewati sirot. Disuruh melewati jembatan. Sirot. Gelap masyarakat muslimin jembatannya adak minas syar lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif dan lebih tajam daripada pedang. Di kanan kirinya khototif, pengait-pengait seperti duri. Nabi mengatakan ke syauki sa'dan seperti duri-duri pohon sa'dan. Di jazirah itu ada pohon namanya pohon sa'dan. Durinya itu atau pengait-pengait ini seperti duri pohon sa'dan, hanya saja besar. Mengait siapa saja orang yang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Lah tengeriku menungso bermacam-macam dia di dalam berjalan. Di antara sebabnya adalah tadi bagaimana dia memuliakan masjid dengan melakukan sholat ini. Ada yang Allah beri cahaya mereka itu di tengah kegelapan itu. Kaamstalil jibal. Seperti gunung cahaya itu. Nah, kalau orang diberi cahaya seperti gunung kan terang. Mereka pun ada yang berjalan secepat kilat, ada yang sekejap, terus ngeting itu tekan. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, angin yang cepat, ada yang seperti kuda, khayil kuda pacu. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang luar biasa. Nah, kaitan-kaitan itu menyambar. Ada yang selamat dalam keadaan luka-luka karena kena sambaran-sambaran itu. Yang selamat, Alhamdulillah. Tapi luar biasa perjuangannya. Nah, nah. betul sakit bayangkan masyarakat muslimin kulon jangan sami naik mowot sungai serayu. Orang bisa renang loh. Hanya dua napa e, bambu yang dijejerkan, dua bambu. Udan sisan lunyu. Ini kudu lewat riku. Takut nggak mas? Oh, kayaknya senyum. Oh, rawat dia wedi aku. Bisa renang itu? Oh bisa, tidak masalah mungkin. Tapi kan tinggi. Oh jatuh ke bawah, ada buaya bagaimana? Ini dua. Lah kalau satu, nah, kan ini dites siji. Siji lunyu udan. Isore serayu banjir. Nah. Sinten sing wantun. Nah. nah. Lah niki luar biasa. Yang Rasul ceritakan luar biasa. Nah, ya. Sangat lembut, sangat tajam. Kanan kirinya gangguan, khototif. Memang ini mengait. Dan gelap ketika itu. Ya subhanallah. Baik. Ada yang diberi seperti jibal. Cahaya seperti apa? Gunung. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil. Ada yang Allah beri cahaya seperti kuku. Ya, kuku di di kakinya, di jempolnya itu. Ming sakniku ukuranipun. Ada yang diberi cahaya seperti itu, terkadang menyala, terkadang mati. Nah, dan di antara yang menjadikan sebab seorang mendapatkan cahaya adalah dia berjalan ke masjid di waktu gelap. Di waktu gelap, di waktu sholat isya, di waktu sholat apa? Subuh. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dumugi menika rumiyin nggih. Ini salah satu rincian dari bentuk memakmurkan kita ke masjid nggih menika memakmurkan masjid dengan kita melakukan sholat lima waktu wonten ing masjid. Adapun yang pertama tadi secara global segala aktivitas kita di masjid kita lakukan semuanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu alam. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.